الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المسير أحمده سبحانه كتب على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا ودائيا الى الله بثله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه طيبة الله اتقوا الله واهتدوا بالهدى الراشد إلى في التزام الخوف والرجاء معا fi kulli halatikum wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun Masyarakat muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selazimnya lah kita harus selalu berpandai-pandai membingkai segala perbuatan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. Jangan ada yang sebaliknya. Lupa diri, lupa kepada Allah, lupa akan hari akhir, tidak memiliki nurani, tidak memiliki akal yang sehat. Itulah perilaku orang-orang yang fasik. Perbuatannya akan membawa kerugian tanpa ia sadari, kerugian terhadap dirinya sendiri, kerugian terhadap keluarga, kerugian terhadap masyarakat, bahkan kepada bangsanya. Nauzubillah min Nah, ini kiranya banyak kita temui di anak bangsa ini. Mereka memiliki posisi-posisi yang mapan. Orang-orang magrur. Orang-orang yang ditipu daya oleh setan. Dan naifnya mereka mengira tetap melakukan jasa dan kebaikan. yang yaksabun annahum yusinuna sun'ah. Bahkan mereka mengira bahwasanya mereka berbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Masyarakat muslimin Bismillahirrahmanirrahim. al-kiram. Ada dua ayat yang terdapat dalam kitab Allah yang menghimpun mempertemukan dua perasaan yang perlu kita miliki sebagai insan muslim dalam segala situasi dan kondisi. Tidak bisa dipisah salah satu di antara keduanya, yaitu al-khawfu dan ar rojau Artinya harap-harap cemas. Al-khawf rasa cemas, rasa takut dari Allah akan murka dan siksanya yang pedih. ar roja mengharap kepada Allah yang rahman rahim akan rahmat kasih sayangnya dan pengampunan, pemaafan serta pemberiannya yang banyak melimpah pada hamba-hambanya. Dua ayat yang maksud adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ar-Ra'd ayat ke-6. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka berbuat zalim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaannya. Yang kedua, wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa inna azabi huwal azabul alim. Al-Hajar 49 kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji memberi maghfirah, memberi maaf dan ampunan yang baik kepada para pelaku dosa. Kemudian Allah memberitahukan bahwa dia benar-benar sangat keras siksanya sebagai balasan dari para pelaku kezaliman. Disertakan antara kau dan raja, agar para hamba-hamba Allah selalu menjadi khaifan dan rojian. Agar selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan menurut kadar kemampuannya masing-masing. Dan selalu menjauhi apa yang dilarang. Merupakan wujud taatnya kepada Allah seraya mengharap pahala darinya dan manakala melakukan dosa-dosa dia tidak kecil hati tidaklah putus asa dari rahmat Allah bahkan cepat-cepat bertaubat karena takut akan dosa-dosa itu seraya berharap rahmat Tuhannya itulah perilaku orang yang pasrah dan bertakwa hal mana yang sedemikian itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui. Allah memberi janji kepada mereka ampunan dan hidup langgeng dan abadi di dalam surga An-Naim nantinya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbikum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa nima ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Adapun roja berharap ampunan Allah dengan tanpa adanya khauf atau tidak memiliki rasa takut dari dosa dan berkepanjangan berbuat maksiat itu adalah jalannya orang-orang yang magrur, orang-orang yang mabuk, menipu diri sendiri, yaitu orang yang ditipu daya oleh setan dengan angan-angan, mabuk kebayangan. Mereka itu tergolong orang-orang yang nista. walaqad arsalna ila umami min qablika bil ba'sa'i wad darra la lahum yatadarraun falawla idja'ahum ba'sana tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan merendahkan diri. Maka, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika tentang siksaan kami? Kepada mereka bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kata telah mereka mendapatkan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Begitulah keadaan orang lain yang tidak memiliki rasa khauf. Merasa aman, tidak takut berbuat dosa. Toh akhirnya akan menyesal juga. Ima fi dunia, ima fi akhirat nanti. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair fakal asyirku billah wal ya'su min rafillah wal amnu min makrillah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perbuatan dosa besar. Maka beliau menjawab yaitu satu syirik kepada Allah. Yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga merasa aman dari melakukan makan, melakukan dosa-dosa kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepadanya. Marilah kita jaga diri kita baik-baik dengan takwa kepada Allah dengan serai yang memiliki rasulullah dan raja sehingga kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal kalam Allah malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi hadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذي أشرف الذين قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسألوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نافعني الله وإياكم بيد كتابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله إله الحق المعبود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى وحذار من المعصية بعد